jalannya orang-orang yang dimurkai bukan pula jalannya orang-orang yang sesat sehingga ya nanti azakumullah sebagai seorang muslim prinsip kita ialah senantiasa menempuh Siratul mustaqim. Dan kita harus meyakini di sana pasti ada jalan-jalan penyimpangan. Disebutkan dalam ayat di atas ada dua. Ada yang maghdub alaihim, ada yang dimur, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, al-Yahud, ada al-dhalin yang sesat. Orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah Azza wa Jal dikarenakan mereka memiliki ilmu namun tidak diamalkan. Sementara kaum Nasara mereka beramal dengan tanpa ilmu. Ibnabtina azakumullah menempuh Siratul mustaqim itu disebut dengan tamasuk. Disebut dengan tamasuk bil Islam. Berpegang teguh dengan Islam Sementara pihak-pihak atau terjatuh dalam berbagai macam jalan-jalan penyimpangan disebut dengan inheraf, Disebut dengan penyimpangan. Disebut dengan perkara-perkara yang melanggar as-siratal mustaqim. Ketika ada seseorang insan terjatuh di dalam tariqil maghdubi alaihim, jalannya orang yang dimurkai Kemudian dia mengkampanyekan tariqah yang menyimpang ini tadi. Kemudian dia mendakwahkan, dia uh, ingin uh, sampaikan kepada masyarakatnya dengan cara yang keras. Maka dia terjatuh dalam sikap radikalisme dalam bentuk al-maghdubi alaihim. Radikalisme pihak-pihak yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Radikalisme Yahudi. Begitu pula barakallahu fikum ketika ada seseorang yang terjatuh dalam tarik balin, jalannya orang-orang yang sesat dari kalangan kaum Nasara dan semisal dengan mereka. Kemudian dia berupaya untuk e, mengkampanyekan tarikohnya tadi, memaksakan pemahaman dia, penyimpangan dia kepada umat manusia, maka dia jatuh dalam radikalisme tarikatul balin, radikalisme jalannya orang-orang yang sesat radikalisme orang-orang Nasoro. Sementara orang yang istiqomah, orang yang betul-betul di atas siratul mustaqim, secara ilmunya, secara amalnya, secara dakwahnya, maka dikatakan sebagai mutamassik. Orang yang berpegang teguh dengan Islam, yang berpegang teguh dengan kebenaran, dan orang yang dikatakan di atas siratul mustaqim. Dikasih hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dikatakan sebagai radikal. Itu dalam Islam. Sehingga barakallahu fikum dalam pandangan Islam yang namanya radikalisme segala sesuatu yang berseberangan yang menyimpang dari siratul mustaqim imma orang-orang yang maghdub alaihim yang dimurkai atau al yang sesat dan masing-masing mereka berupaya untuk mendakwahkan, mengkampanyekan, memaksakan pemahaman mereka, penyimpangan mereka dengan cara kekerasan. Radikalisme Yahud, radikalisme Nasara. Sehingga orang-orang Yahudi radikal, kaum Nasara radikal, suka atau tidak suka. Begitu pula yang dalam Islam. Di tengah-tengah kaum muslimin. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengikuti siratul mustaqim. Tariqatus sunnati wal Islam. Jalan Islam dan jalan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan dilarang untuk mengikuti jalan-jalan penyimpangan. Disebutkan dalam al Quran Al Karim. Di Al-An'am 153. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan prinsip ini. Allah mengatakan dalam firman nya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi Allah menegaskan dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus siratal mustaqim fattabi'u maka ikuti dia wala tatabi usubul dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang banyak itu yang ditafsirkan oleh Mujahid rahimahullah as-subul al-bid'ah wa syubhat jalan-jalan bid'ah dan syubhat syubhat penyimpangan-penyimpangan jangan ikuti itu sebab akan mencerai berikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala ya orang tidak ayat ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda beliau mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khattan mustaqima satu kali Rasulullah alaihi salatu wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Beliau mengatakan hadza siratullahil mustaqim. Yang lurus ini yang satu ini jalan Allah yang mustaqim, yang lurus. Thumma an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan di sebelah kanannya jalan-jalan kecil yang banyak, sebelah kiri jalan-jalan kecil yang banyak, kanan kiri. Belum mengatakan wahadihi subul yang arah kanan, yang arah kiri, itulah yang namanya subul jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan bid'ah dan syubhat. Beliau mengatakan wa ala ra'si kulli sabirin minha syaitanun yad'u ilaih dan pada ujung masing-masing jalan tadi ada setan yang menyuruh umat manusia masuk di dalamnya. Thumma hadil ayah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله sehingga dalam Islam Allah hanya ada satu siratal mustaqim jalannya Allah jalannya Rasul jalannya para sahabat para tabiin atau tabiin dan para imatul huda yang sejalan dengan mereka tariqatul islami was sunnah jalannya Islam dan sunnah dengan pemahaman salaf. Satu. Kita diperintahkan untuk fattabi'uh, ikuti. Ikuti jalan ini. Sehingga ketika ada seseorang muslim kemudian dia tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, mengilmuinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, istiqomah di atasnya, maka dia dikatakan sebagai mutamassik sunnah, Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, orang yang di atas kebenaran, yang di atas siratul mustaqim, bukan radikal. Barakallahu Sementara di sana ada jalan-jalan kecil yang pendek-pendek, yang banyak-banyak, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan penyimpangan arah kanan. Yang sebelah kiri penyimpangan arah kiri. Barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam riwayat tadi ini adalah suburu syaitan. Jalan-jalannya setan dan dalam tasir Mujahid ini merupakan jalan-jalan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Ini jalan barakallahu fikum. Yang menyimpang-menyimpang tadi dijelaskan lebih lanjut, lebih gamblang oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang ma'ruf yang masyhur yang dikenal dengan sebutan hadis iftirakil ummah ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan kepada kita tentang perpecahan umat Islam ini. Beliau mengatakan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku ini kata Rasul alaihi salatu wassalam akan terpecah menjadi 73 sekte. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Yang satu itu diterangkan dalam riwayat yang lain yang dihasankan oleh sebagian ulama kita dari hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi yauma wa ashabi. Yang selamat yang di atas prinsip Rasul dan para sahabatnya. Yang selamat yang di atas siratul mustaqim, tariqatul Islam, tariqatul sunnah dan tariqatul salaf yang lainnya dikatakan sesat. Yang lainnya dikatakan menyimpang. Yang lainnya diancam dengan neraka. 72 sekte pokok-pokoknya itu. Mereka ini ada yang menyimpang sebelah kanan, ada yang menyimpang sebelah kiri. Barakallahu fikum. Maka ikhwan azakumullah ketika ada seseorang muslim tadi dengan bahasa seorang insan sekarang lebih mengkerucut. Ketika ada seorang muslim dalam beragama, dalam berislam, ternyata tidak dengan konsep siratul mustaqim. Ternyata dia tidak di atas di atas tariqatul Islam sunnah. Ternyata tidak di atas pemahaman salaf. Artinya dia masuk dalam kubangan al-firaqud firqah-firqah yang sesat tadi. Entah yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Maka dia dinyatakan sebagai orang yang menyimpang. Dan ketika dia berupaya untuk mendakwahkan penyimpangannya, mengkampanyekan penyimpangannya, memaksakan penyimpangannya masuk di tengah-tengah kaum muslimin, maka dia yang dikatakan sebagai radikal. Gerakan dia adalah gerakan radikalisme. Ini sebuah pemahaman penting yang harus antum jamkan baik-baik. Radikalisme secara bahasa itu adalah sebuah tindakan memaksakan sebuah ide, sebuah pendapat, sebuah paham kepada masyarakat dengan cara kekerasan. Ini makna ketika antum sebutkan secara global, secara mutlak, maka layaknya seperti bola api yang akan menggelinding sana kemari membakar semua pihak. Sehingga harus ditata dengan konsep islami. Yang disebut dengan radikalisme itu bukan orang yang beragama Islam dan di atas tarikatul Islam. Itu mutamasik bin Islam. Yang namanya radikalis bukan seorang muslim yang berupaya berislam di atas sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabatul kiram. Itu mutamasik bin sunnah. Tapi yang namanya radikal ketika dia menyimpang mungkin di jalurnya tariqil maghdubi alaihim jalannya orang yang dimurkai radikalisme Yahud atau dia tariqatul balin jalannya yang sesat radikalisme uh, radikalisme Nasara atau di kalangan kaum muslimin dia masuk di dalam jaring-jaring jerat-jerat firqah-firqah yang sesat baik yang sesat sebelah kanan ekstrim kanan atau sebelah kiri ekstrim kiri dan kemudian berupaya untuk mengkampanyekan, mendakwakan, memaksakan penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Merekalah yang namanya radikal. Merekalah yang namanya radikal. Pemahaman mereka dikatakan sebagai radikalisme. Semua yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini tolong pahami baik-baik. Yang membedakan antara pandangan Islam dengan pandangan selain itu semua ini semuanya ikhwan fillah jazakumullah. Barakallahu fikum. Yang penting untuk kita sampaikan dalam kesempatan kali ini supaya kaum muslimin secara umum dan juga e, masyarakat lebih umum lagi barakallahu fikum tidak salah dalam memahami makna radikalisme. Sebagian mereka barakallahu fikum memandang ketika ada orang yang e, menampilkan mawahir sunnah tampilan-tampilan sunnah dikatakan awas ini teroris radikalis ketika ada orang yang kemudian mendakwakan dakwatul hak dakwatul sunnah hati-hati ini paham terorisme radikalisme hati-hati Allahul musta'an sehingga yang dikatakan sebagai radikalisme ketika dia menyimpang dari Islam ketika dia menyimpang dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan apa yang disampaikan tadi barakallahu fikum. Nama ya ikhwan. Dalam secara Islam ikhwan ya na'azakumullah sekte-sekte yang sesat yang menyimpang dalam Islam ini yang menampilkan yang menampilkan berbagai macam paham-paham radikalisme dalam secara Islam ikhwan ya na'azakumullah yang paling dikenal di kalangan para ulama dan sampai sekarang paling dikenal di kalangan kaum muslimin adalah sekte Khawarij. Sekte Khawarij dikatakan sebagai Khawarij li khurujihim ala ulatil umuril muslimin. Dikatakan Khawarij, dikatakan Khawarij dikatakan di, mereka memberontak penguasa muslim. Penguasa yang muslim barakallahu fikum. Khawarij di ini sekte yang paling pertama muncul dalam Islam dan sekte yang paling akhir musnah dalam Islam. Sekte paling pertama yang muncul dalam Islam dan sekte yang paling akhir. Dikatakan paling pertama di kalangan bibit-bibitnya, tanda-tandanya sudah ada di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tokoh mereka muncul yang bernama Dhul Sirah At-Tamimi, mereka atau dia menghujat, mencela Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membagikan harta Hunain Barakallahu fikum. Dan muncul secara jamaah dan besar-besaran di akhir-akhir kekhilafahan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wardah dan semakin besar para masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wardah. Syiar mereka adalah anti penguasa. Syiar mereka anti pemerintah. Syiar mereka menghujat pemerintah. Dan akar ideologi mereka ialah takfirul hukam mengkafirkan pemerintah mengkafirkan penguasa muslim barakallahu fikum di masa itu mereka dengan tegas mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan yang bersama dengan beliau juga mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma dan yang bersama dengan beliau sehingga mereka mengkafirkan hampir semua sahabat mengkafirkan hampir semua sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Si, uh, syiar mereka adalah ayat uh, eh, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Enggak ada hukum kecuali hukum Allah azza wajal dan juga ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun yang enggak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia kafir. Dengan ini semua mereka mengkafirkan penguasa, mengkafirkan uh, pemerintah muslimin pada masa itu dan terus berlanjut ila yaumina hadza sampai sekarang ini barakallahu fikum dan sampai nanti ketika muncul dajjal mereka mengkafirkan penguasa muslimin dengan alasan tidak berhukum dan hukumnya Allah azza wajal ini akar ideologi khawarij dan khawarij merupakan akar akar munculnya berbagai macam radikalisme terorisme yang ada dalam tubuh kaum muslimin sampai detik ini. Barakalafikum. Dan virus takfir sangat membahayakan barakalafikum. Maka dinasihatkan kepada setiap kaum muslimin dan juga kepada penguasa kaum muslimin supaya memperhatikan e, ini semua dan mereka memahami radikalisme dengan pandangan Islam dan memahami bahwasanya akar dan asal muasal pemahaman yang membuat munculnya radikalisme, terorisme adalah takfirul hukam, mengkafirkan penguasa muslimin. Sementara Islam memberikan bimbingan kepada kaum muslimin supaya mereka mendengar dan mentaati penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara yang maksiat kepada Allah Azza wa dan tidak mengkafirkan penguasanya. Sehingga dengan keterangan singkat semacam ini insyaallah taala barakallahu fikum tergambar di benak kita terkait dengan mafhum sahih, pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar terkait dengan makna radikalisme yang dikecam oleh Islam, yang dikecam oleh para ulama Islam, yang dikecam oleh kaum muslimin, bahkan dikecam oleh hampir semua umat manusia. Semoga yang singkat ini bermanfaat dan e, semoga diberi barokahnya oleh Allah Azza wa Jal. Selebihnya kembali kepada acara inti muhadarah bersama Syekh Zakaria hafizahullah taala raah والحمد لله رب العالمين